kalau terangkan ya. Terus kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasih, mana yang berstatus nopo mansuh. Eh, meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak mukoyat atau mujmal mubayyan atau am dan khos. Jika ditakwil itu nggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasa manso. Nah untuk memastikan nasa manso itu harus mengetahui tanggal, tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansuh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansuh, tidak akan dinasa. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Cirona, ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Nah, wattaku yauman turja'una filawwa itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah nopo wattaku yauman turja'una filawwa. Jadi wattaku lan wedya sirokabe yaman yauman ing siji sing turja'una kang bakal den balik sira kabeh fihi ing dalem yaum. Itu sudah jelas mengarah ke wafatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Jadi ya niku mikirin itu Allah ngutus Nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al yauma akmal tulah Aku warahmatullahi wabarakatuh. alaikum ni'mati Karena cara pandang gimana? Nabi jadi Rasul itu kan tugas. Di mana tugas itu kalau sudah sempurna ya nabi berah terakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat Nabi akan wafatnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya keyakinan kulo, nanti kulo ketemu pangeran, itu keyakinan kulo. Nggak ada ilmu sebarokah ilmu fakih. Saya ulang lagi, nggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al yawma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan khurrimat alaikumul maytatu wadhamu walahmul hinzi terus terus wal kotu wal mulkatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila wama wa 'alan nusubi wa antas taqsimu bil asla Terus dalikum fisqo. Terus al yauma ya isal ladina kafaru min dinikum fala takshauhum wakshau Terus al yauma akmaltu lakum Ini Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih itu keliru sekali kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, wah saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak benar, kok ini diikhlaskan, diikhlas baik. Enggak ada. itu kan seperti sodako, sodako itu pakai harta. Hartanya halal, baru disodakokan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal, atau nggak ada sama sekali sementing ikhlas ya. Itu ikhlas nambamu. Sementing mulang ikhlas, mulangi yuk ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, kiai rapayu, mau diikhlaskan apanya coba. Jadi perangkat fakih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok gak sampai konangan kalau ayat itu fakih? Ya mereka hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al akmal akmaltu lakum. Wiku cara ketemu wong nahwu dalil kriminal. Wong al yoma iku dorof, dorof itu dia aluk. Ya ora ana wong takok. Wong pancen padha ora isane. Mesti nek ana dalil al yauma takok mbah niku dorof Mbah. Ujuk-ujuk dorof kok ning ngarep ono cara juga. coba. Bisa dorof di depan. Tidak bisa, dorof itu butuh ta'aluk. Ta'aluk itu mesti mendahului Dorof Ujuk-ujuk dalil kok al yauma. Yang dalam iki dino. Ing dalam dari apa? Tapi baru kayak budu bareng-bareng ya aman wae. Mana itu kan seneng mek bodoh. Ngeter itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ono lilin. subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Lan kalau bingung bodoh ya rawani ngenyek, sepiye ono hikmah. Nah, Pertanyaannya itu begini, andekan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarot tu wan nati wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil Itu tentang fakih semua. Setelah fakih selesai, Allah ngendikan gini, "Al yauma isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum Itu ayat ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya Isa wis dadi putus asa. Ya Isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya Isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya Isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong-wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini Orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam itu bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi barat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram, mekruh khilaful agama lain masih bakas pangeran itu sopot telu apa siji nak telu itu sing anak sopo sing bapak sopo jadi diskusi <laughs> Islam masih bakas KRT KRW pokoknya sudah detail kiai alternatif kiai tenan kiai debutan itu sudah lengkap itu sudah ketika sing sitok ijek bakas pokok Islam bes bakas det detail makanya Allah begitu bangga ngendikan kita bun uhkimat ayatuhu summa fusinat Fusilat tuh ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail, pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lu wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kue lagi sugih hanyaran. Dua mobil gue seneng asal mobil. Gak mikir aksesoris wis gak mikir. Bensin tas solar wis mikir. Wong mobil wis alhamdulillah. Lillah. Pokoknya takokane rime belum ta orang. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah det detail bakasan ismetik sama manual itu baik mana. Terus sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masa ilul halal wal haram. nah, sama tak cerita nih, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya, ya kalau kawin ya harus selamanya. Nah, Islam itu detek. Saking detailnya kadang ya rontok seenaknya Tapi bang baru kayak bodoh, alhamdulillah dan kalau nu syukur. mau sampai nih bodoh lah wis rapopo wis. Wong sak pinter wong cara pangeran ya tetap bodoh. wae. aku muni bodoh kalimat matkin, ora kalimat dzammin wis pancen wis. Lan kalau niku ngalem kiai yo ya biasa, ngritik yo ya biasa, wong paling hukum kuwi ora ya penting, sing penting hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak kawin coro Islam itu saking detail. Nak buat rungok no, yo iya nak ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Saya laku ngawek no hamdan ya, uzawi juga alama amarakawahu bihi minim sakim bima'ruf au tasrihim bisa. Jajal buat rungok no, wong wong ora bodoh, ora mantel kalimat itu. Jongke ya tak kawek no ya. ya. nak tepak yo ya terus, nak rata tepak ya pegatan. Lu iya kan artinya kan uzawi juga alama amarakawahu bihi kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah yaitu pilihannya hanya dua min imsakim bima'ruf nak masyarakat dia terus atau tasrihim nara tepak ya pegatan tapi nak terus ya sing apik nak pegatan sing apik pegatan apik ya, orang bawa dunia orang ngetakno dunia wis pegatan orang habis wis ngetakno dunyane mertua lagi pegatan pegatan elek itu coba andekan itu orang paham semua mesti kan wong urung-urung kok sebatas tapi baru kaya rafah, Amin, amin. <laughs> Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kue nyesal lu lah baru barokah ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngangkat kan gimana itu? Seperti tadi kan? Coba saya artikan. Uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ing atase perkara amar kang perintah ka ing sira sapa Allah. Oke tak kawekno jo sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah yaitu min imsakim ya, yaitu ngeker kelan ape mesti nikah terus au tasrikin to mekat engko nak mekat ya Lah tasrif biasan kira-kira nak kita mantan suge ya pegatan-pegatan tapi aja ngetekno donyane nise. <laughs> nah. Karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau nggak terus ya pegatan daripada kaget di belakang, dia diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan? Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau semuanya ada alternatif. Kawannya gitu. Enggak nang orang pegatan alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah seneng kamu nafsi ini sing salah. Resiko jadi kiai ngoten kalau nu bolak-balik dijam itu yang Jogja nopo yang Jakarta yang Surabaya. Gus kalau tak nulis buku nih jenengan. Ya tapi tetap buku mau sing nafsi kowe ora aku. Mang resiko jadi uang top. uang do nafsiri di, dhewe Aku kadang mau ngaku sing ngomongnya atau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikiran ngono gue sing bulet menafsir tapi itu resiko emang apa jadi wong alim gak wong ayu wong ayu ketemu Hamdani guyu Hamdani nafsiri seneng sing wong ayu nih bocah kok lucu nih ngono <laughs> wong alim ya kalau kadang didudona tiang-tiang didudona tiang-tiang Gus ini ada buku tentang jenengannya ada WA tentang jenengan lu ngaku sing sing duwe awak ora di pikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi ku piye. Wis tangan tangan-tangan wis kok wong ayu ngono. Eh, wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Seneng. Sing ayu eh? lucu. <laughs> tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ra bener anggap wong latihan urip ngono seru-seru. Tapi itu memang mau tidak mau. Dulu zaman sahabat yang alami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum Orang yang iman kemudian imannya nggak tercampuri sama kedoliman sama sekali karena pakai nakiro. Iman yang tanpa zolim sama sekali itulah yang aman. Ulaikalahumul amu. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, dolim itu waktu syak fiwiri mahali. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tem. Maka mereka bilang, ayuna lam yazlim nafsa. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang nggak pernah zalim. Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama taknun. Sebagian riwayat laisa huwa kama takulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi taala yaitu dawin apa Luqman Hakim la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Enggak, oh, enggak maksudnya bukan dolim batu syek fi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan sirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada nabi diklarifikasi. Nah, saya ini masalah penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Lu pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayar wedok sing semloha sing menarik juga. Ya perempuan ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi rawong rasoleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu dianggap ajaran sesat. deh. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Faham tuh maksudnya? Seneng dunia kayak ngoten. Zaman sahabat, itu banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, Seneng dunia juga perangkat kebaikan. Wong syarati jihad wajah itu bi amwalikum sehingga Sehingga darah ini seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaik. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinegain, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan saham. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum atibu wanisa. Karena orang masih waras semua. Jadi itu nggak nggak nggak melahirkan salah salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada tiga hal yang saya ditakdir dicintakan tiga hal itu. Yang dua itu atibu wanisa, pewangian dan perempuan. Tapi dengan mana yang apa? Positif. Karena kalau perempuan nggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu tidak harus urusan Nah, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsir kan macam-macam. Jadi itu sudah itu resiko. Dan nah, yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama. Itu jangan nganggu utakmu dewi. Nganggu prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai kanji Nabi keras manfasor al-Quran firoihi ra'yihi wa makadahu minat minat Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah, saya naik dewi urung patin rokok lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur, <laughs> tapi kan gak mungkin diancam rokok, kiai kura pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah, ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. E, saya ini suka perempuan. Karena ya memang zinalin nasi hubus syahwati minan tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustazah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedunya. aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebah. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji, aku seneng ngaji wakil. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam tempel, orang urusan soanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kue dari kiai mendingin, aku seneng santri agama, mesti uang oleh nafsiri. Iya, bensin salam tempel. Oke, jadi sekarang perangkat suudon itu luar biasa. <laughs> luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah. Kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi sing ngaji semakin banyak semakin baik. Maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin tapi sekarang kan muni Aku laris pengajianku, wong pikirannya, wah berapa itu hasilnya kan itu. Ruwet ruwet, soalnya zaman akhir ruwet. Tapi nek mati mawon, mesti mati mawon. Santai mawon. Kia kersane. apa itu kersane apa? Bon tentang ilmu sosial ya. Kalau mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean anen riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausik krus? Apa asal kelebihan? Kita ini apa ilmiah itu darani nabrak hukum, apa ilmiah gua bloknya ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk Ya khusyuk itu banyak banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah Saman itu dapat kambing Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah Untuk kerupuk Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta Nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian kamu darah ini dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya yang gersak dure nominal ya riba. yang bisa 100 rupiah saya kira 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau di sahur 100 rupiah mesti gak riba. Wong karuan 100 tetap satu kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak tidak riba tok. Goblok itu ya haram. <laughs> yang haram dalam Islam itu riba tok. Goblok itu juga Wong dina udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina udzubillah. Naudzubillah minasirki wal jahli termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab nggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin kalau bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dini Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol zaman itu untuk duit tiga ribu Ini yang cerita orangnya. tiga ribu rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. jadi sing ngutangi kon pitung juta, mergo rego pedet dihitung juta. Jari sing utang, ngurian mau tolong ewu, Gus. Tolong aku untuk pentol, siomen. Wih, oh, berapa fantan tenggar pulau? Sing utang seneng tolong ewu, sing utangi seneng pitung juta. Nah saya bareng, ya nak ngono sahur pedet mending ngono. Pedet apa gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok milih, ya pedet biasa, saya pedet biasa. Lah ya pedetku biasa, itu ya cara rambut utang, gus dia anak putu. Nah, coba tahun 70 nak dua anak putus, Oh luas kok dong. Ya, tapi jari sing utang, lah anak mati. coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai itu berat-berat itu. Nah, Orang berat nih konsultan hukum itu sampean jadi pengacara. Menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu sak miliar. Nak kelas kabupaten jadi limang juta. Jadi ya gak salam templek 20.000 taruhane swarga rokok. <laughs> Wong desa paling salam saya templek Tak kok aneh nak dijawab liru swargo. Ani kalau anggere dalu sing rayu pangeran Gusti Pantas pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. ngurwet. Gue wonten yang setengah demenan, setengah nikah nih, lapure baik kiai. Wonten rondo gue ayu. rondo ayu nih didi menarik sunnatullah. <laughs> Dirabi tiyang. Oh, dirabi tiang di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipek. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kini jadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak bingungnya itu nak merodone ayu kita tambah bingung mana kita rabi ta orang malah bingung mana nah. Orang buatan bingung hukumnya, nak iku aku selera selera-seleramu. Enggak lama buatan kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak. Berarti coro al aslu ada muhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak pilihannya tidak tolak karena al asu ada adamut tolak. Tapi kalau melihat uh, e, al musaddaq fil uqud itu bi kauli arbabiha atau kaulu arbabiha. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah di tolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serai bisa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi tak tanya, "Kang, bojomu pegat tahu urung?" Orang lagi lumayan gue cadangan. Pusing <laughs> mana kan? Di laporan yang kau ah, murah resmi. Coba kira bingung gitu tiga. Mukumi salah rokok. Mukumi bener orang melok ngeloni. Wih jajar kamu seneng. Kan orang untungi. Salam tempel mau mau orang ibu ibu. Lu kira rasanya jadi kiai. Akhirnya kalau anak ketemu sing lanang tak mau. Kowe nak kepengen ram mlebu neraka, nak megat-megat nak ora orang Mergo Quran niku paling anti iku fatadharuha kal mu'allaqa, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin orang. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak donga mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketok mandi om. <laughs> Mangkel wong. Ya mun apa gate ben jelas aja ben Ya. Karena ngel-ngel orang juga, Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq. Karena dia ini mau butuh cadangan ngono Nak lagi nenengan mbek bojone kok di alternatif. Mergo si wong iki zinom moh, tapi kalung jatahe biologis yo moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu, aku sing aku sing pusing, mesti ditakoki ditakoki hukume. Ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau uang rono dukun mandi ra manti ini ngarep arep. Penak ndi dadi kiai hukum bagi dukun. kiai dukun kan mandi ra mau mung kedime dorong rong kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener rong pulau ibu Terwe bater bater. Nanti kulon sering rayu pangeran gusti, kulon pantasnya lebih swargo. Salah kulon kata Allah, pokoknya pantasnya lebih swargo. Jadi bukan urusan GR, bukan jangan pantasnya ulama enggak Yo ya Repot. Pemenang urusan kawin riba, karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu masya Allah Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darah ini goblok. Wong geladak kulo yang sekarang dinyang wong rongatus juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukunya mau pitung atus rupiah. Karena uang dulu kan nonok sen di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi pitung atus rupiah itu, nah saya ini misalnya gadaku tak dol pitung atus rupiah. Ibu tuku gentengnya tok ya cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. Pitung atus rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya makanya untungnya pangeran itu pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. tak kok ipedet zaman itu gini pinten, Mbah. Zaman itu pitung atus, Gus, atau tolong ewu. Ya sudah kita tanya di di apa itu di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu pitung atus rupiah atau tiga ribu dapat emas sekian gram. Mau Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kalau nu katah konco akrab sing bakul emas. Jadi kalau nu akhirnya takut, Jadi Iku golek referensi emas tahun pitung puluh itu tolong aku untuk pirang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, nabo. Emas itu kan sama terus sampai ilayomil ya Makanya bank di dunia pun buat bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang satu juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4, 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah sudah perangkat. Akhirnya gue ya jadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas gue piro? ini nak gue anut aku. Mungkin sing mbok ya aku. Nah nara anut aku ya aja takok aku. ya gue ngajak ngerokok. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini buat buatan nah, mulanya akhir ayat sing turun ayat dan be ayat riba. Goden yo mari riba, riba itu yang mergo den. ini sing utang orang masyarakat dok kiai sak santri-santri jadi tukang. Mulanya BPKB ini udah pinter-pinter. Nak sekolah dosu ya. Apa sedih lu? Ada nggak orang punya motor bpkp nya di rumah? Ada 10 persen. Sak kampungmu. Sekolah pinter lah. Enggak maksudnya dari satu kampung, itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Piro? Piro? 0%. 0%. oh, no. Piro to? Ana sedoso iku berarti wong kusur. Ampun, weling mesti iku tukang gadekno. Ya. Pirang persen Kang Ali? 10 ono. Ya? Dari piro ono? Jek ono 10 ngono piro piro pirang persen sedoso sedoso tok kalau sertifikat tanah akeh ndi maksudnya lebih lebih akeh sekolah ya pakai ning omahe oh berarti nak motor mobil akeh sekolah nak rumah Akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiah. Ya innamar riba finnasiah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwon sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasiah. Kulon buatan sombong, kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kerok ngaram lo kredit, aku kiai. kerubetan kan? kiai kok wedi tanggal. oh, iya, lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Oh, lucu kan? Nak kue kan pantas orang pati kiai. kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ya orang haram, haram lah sama di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapati alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takut ada uang aneh aneh. Wes aneh. Kemudian kadang ono uang dibujuk nanti loro, sing lanang loro. Ini ya perkara ini gitu mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan akhirnya sing wedok wani rabi waline wani ngrabekno jebule klaim bojo pertama tidak tidak mencerai akhirnya kan dibojo lalu idahnya itu idah dari siapa itu zaman Imam Sayyidina Ali wis pertanyaan seperti itu duka Sayyidina Ali Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ana pertanyaan seperti itu karena kita bisa apa coba kita di kehidupan masyarakat tuh bisa apa Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi mencerai Lah anak rondo ayu sing izaut Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. lebih itu anak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nak wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar cerai kan wis cepet dong. Kan? kok aja bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa? Coba, wis kadung terjadi. Coba. Itu zaman Sidin Dinali ya ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa? Coba? Dina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak yang mangkel itu anaknya tidak kok meja. Hmm, pakani kitab. Jadi <laughs> orang rafa mau ngamuk ngono Saya punya teman apal Quran, tiap deres itu pertama gak bobo bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. <laughs> Sangking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya orang rafa ya tetep dia anak, ya tetep lucu nih wong wedok kan ngono, ngamuk lah ya tetep aja dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau nih ditombo tukaran terus, tapi anaknya tetep kata. Neng kene ya, ya? Alhamdulillah ya bagus. Jadi tukarannya ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anaknya wolu judes kabeh mergo terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran untuk rahmat. Lho rino tukaran bumi untuk jatah. <laughs> Soalnya urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Serasa macam-macam. Pokoke urip iku syukur sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Serai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi ya untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah tetap rahmate kuwi jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyata nih yuk. Coba kalau kita memenuhi standar fikih, Iku wis pegatan kabeh. Ngo bojo ra nafakoi oleh di fashun nikah. Engko bojomu mu cacat singilangi sahabatmu syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji Nak suge wajib nafakoi telung mut Nak sedengan rong mut. Nak melarat sak mut kuwi urutane. Nak raiso iso nafakoi sakmene boleh fasunikan, Bahmun ngaji fakih. Santrinya saya. Itu terakhir bahmun ngintikan ini. Iku apa apa kawin apa apa dagangan. <laughs> Mereka kemudian di fakih itu ada hukum begini, hukum saya rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam satu hari dua hari bojo itu utang untuk kehidupannya sendiri, maka minongko utange zahud, utange suami kan gitu. Satu bulan bojomu utang tonggo ning toko, untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utangi zaut azauja. zauja. Tapi dia dewe bang, untungnya orang Indonesia ora di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne dirizki ya sahur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, eh malah sempurna pol, di guru mubal, di bojo mubalek wis sempurna. Pemenang nek bojone khotib wis sempurna wis kan apa kowe. Pemenang hafid wis sempurna hafid, khotib, mubalek, ustad itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafakoi. Yo, yo nggak ngerti. Lalu kita kok ustad ustad tadi Arab ya. Jadi barokah status ustad itu mertua ya semua Gak gak kodak nafakoi lah yo, ya. Sewenang. Pemenang iso nyuwuk sithik-sithik. Oh, semua sewenang guys. Alhamdulillah yang imami tahlil semua Semua Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kulas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara bangun fakih ini rasa setuju. Jadi apa mau, mau apa dagang. Jadi oleh bujumu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300 ribu. Terus ustad teko khutbah, hmm, utangem. <laughs> Tapi enggak itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dewi, sing kiai ini dimotivasi. Sebab kok kiai untuk Langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. alhamdulillah. ini yang akhir ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok alhamdulillah. Iya melanggar hukumnya pangeran alhamdulillah. ya aturane kau qawwamuna ala nisa. Tapi piye itu sing melaku? Mbok dhisik wali songo le donga mbok piye iso Indonesia rubah kabeh songko tajibu ala zauji nafakotu zaujati. Fakih Indonesia gak wali zaujati nafakotu zauja, zauji ya. <laughs> Jadi fakih rubah berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jadi kan fakih kan tajibu ala rojuli atau ala zauji nafakotu Zaujati. Tapi ini Indonesia gak. Pokoknya di sengono dinggo. Mustatir nanti popo. Ya akhirnya Mulane dawuh Mbah Mun, apa omah-omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, cara hukum minangka utange. Ya nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing harian, utangnya alpat Fortuner ya kakuati ya. Pemenang kartu kredit. Ya ya Jadi Allah ini pun menyindir kalau jenengan. Jadi ayat sing paling panjang neng Quran itu ayat den. Mergo anggur wong diutang mesti ruwet urusan. tahu tau ngapal Quran pusing sepusing ayat den. Sak lempir ya? Sak halaman ya? Sak raya betul gitu. Ya ya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adl terus wala yakbaka ayak ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal takilah robbahu, wala yabkhas minhu syai'an fa in kana alil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastatu yumillahu wa fal yumlil wa yumlil iku pangeran oleh nyindir cek apike nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih mulane bingung no donya yang kadang profesor doktor itu kerja neng pabrik Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasan ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo wong ngerti takok Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Hei, iso maca muin, mulang ning yayasan. Mau anak buah. Ketuaan ora ya, tau ngaji. Mimpin yang wis ngarep direktur. Sing sama maca muin, ustad ayo maju ke depan." <laughs> aduh, ada uang kena aduh. aduh. Ah, amit amit tenan. Peneliti ngono, dokter, profesor nih eh, neng pabrik. Eh, coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngene ku atau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Ini pengiran wis donya wis wis wis wis wis iman wis mbek pengiran wis kabeh kersane pengiran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pengiran wis ora usah. Mana sampai wong alim di sini duwe siir, si itu rodok kacau, tapi gue lapal siir. Mereka ya yo mangkel, aku bek siir mangkel. Ya mangkel kan, karena si itu bully manusia, tapi ya itu kan Hadal ladzi anama qatibatan was hadal ladzi hayyaral anama qatibatan wasayyarul alima zindiqa ngene awal gini kam akilin akilin ayat madzahibi ada yang ditulis kam jay, kam alimin alimin tapi kita baca yang kam akilin kam akilin akilin ayat madzahibi kam jahilin jahilin humar zuqa hadal ladzi khayyarul anama qatibatan wasayyaral alimal likhri rozintiko. Mulane aku baik syair iki setuju sing bed separuh terakhir. produk kacau. Kam kam akilin akilin ayat mazhabu banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya mazhab ekonominya itu akhirnya rapi pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Wah, delok retail. Wah, kayaknya prospek bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana? Ora sida kerja. Mungkin no, kalau kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, gak sido meneh. Sementara wong bodoh pe kerja kerja wae. Ngerti-ngerti su. Suge. Mane kam akilin akilin ayat madhahibu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter, berapa pinter, itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah kalau orang kudus, niai di kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah niai. Ono sing apal tahlil penting muka mlaku. Bar tahlil iki, bar untuk berkat sesuk ono mati is berkat meneh, bar iku ono kawin <laughs> berkat meneh. ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal jek iku ber eksperimen. Wong bodoh ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti sing bodoh gak. Wong sing pinter kan gak saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir, tapi kan orang beli sarong itu setahun dua kali, akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin, akilin ayat madzaibu kam jahilin jahilin talqohu marzuko. Terus Hadal ladhi khayyarul anama kotibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal zaman profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing Sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno ki apa apa sih? Ya semua udah pengiran. Gue kudu rido, gue kersane pengiran apa apa. Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab pengutu kongkong atasan nih. Dia ada bantah, lu jenengan yang presidennya ya malah dipecat malah repot. <laughs> Kayak aku ketua yayasan menangan tuh. Pak, no takbir sing no santri ditarik itu. Semua mau alim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Terus ketemu Pak takbir. <laughs> nasib, nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Ayo jenis hadal ladhi ana anama tibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh. Direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya, yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Irano ya, hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya itu bahaya kalau kamu percaya. Wasoyarol aliman nifriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir Nah, itu yang saya kurang setuju karena mosok segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mengguyu-guyu dok. Takdir misalnya. Ya misalnya orang alim Iso maca muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya berita. <laughs> Artinya bed yang terakhir itu kita enggak nggak ikut itu loh. Masa sampai segitunya apa? Wasayarol aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang menapa? Nasir, nasir. Gelar mau kang dokter, kerja mau ning pabrik itu? pangkat mau biasa anak buah. Nah ketuanya apa? Rata sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zintik apa mau muni dan nasib? Nasib. Alhamdulillah, wis serau nanti. nganti. Lho memang seperti itu. Kalau nih kecelok wong alim, kadang ibu tunggu ini. Saya itu pernah haji haji plus. Ya model bodoh. orang bodoh bodoh ngenyek uang, Bodoh bodoh. Wajib dikursus sampai mutawif sing mau cetak maca takrib ora iso. orang dituwurangno detail gue sembrono. Ya. Sedoso gedhe tenan kowe. Ini maca kitab sak foto-foto mau mata wong. Apa dalilnya kalau bisa Romyul Jimar qabla Jawal, Kan dekne iku karena rapati ngalim, jadi standar wae. Romyul Jimar ya bakdas wes yo SOP standar operasional. Malah. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas mbarno sak uni-unine. Sing jelas malaikat do tersinggung wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwet ya ra karuan. Dijak nafar awal mau mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Nina. Dia nggak mau. Yes, ya bias. Melok bodoh kira. Gusti, hari-hari ini kalau ikhlasnya jadi orang bodoh, tibang geger. Tibang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto. Sampai roh carane balang jumroh itu nggak sapi eh watu songko musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari musdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh nggak dipakai? Kini pikiran wis tok kono, kono SOP. Standar apa? Ya? Kan ribet. Senadepi wong Buddha ribet. Kono posisi ketua, ketua rugu. Lah aku yang mau mikir, padahal ngetok nang alim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wah momo. Nah, akhirnya bodoh. Tapi jenenge wong alim itu kan ya tersiksa. Tersiksa loh kan, Jadi wong alim terus dijak bodoh tersiksa. <laughs> ya beritanya mau petir, petir. petir, <laughs> petir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Apa punya sekian? Perangkat. Lalu gak ada kitab karangan Syed Muhammad tentang Anas apa Malik bin Anas uh, Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan Asyibani utawa Abi Yusuf itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Eh, didikane Abu Hanifah. Sama tak ceritani cerita-cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu itu, pokoknya nak nek ora penting gak kersa mendikan. Nanti Imam Malik keramat mergo lugu. Nanti sampean lugu rata tak anggap bodoh, tak anggapnya niru Imam Malik. Abu Hanifah itu didik itu luar biasa. Nak ana cacer das itu dibiayai. pondok. no. Kue boleh boyong nak bisa songalah nak. Jadi Abu Hanifah itu ora ulama ikhlas ke Abu Hanifah. Dia ini bangga istiqalah murid itu. Ibu dino debat. Nak murid terung ngalah norong diboyong. Nak wis iso ngalah dene diboyong sumeneng. Ora ana wong ikhlas kok Abu Hanifah. Jadi ini uang paling ikhlas ning bab. Dilawan murid itu seneng. Mulane gedene betina debat. Ya tahu debat tapi Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat Abu Hanifah. Kuwaco cara berpikir Abu Hanifah ku kuwaco. <laughs> Yo ora kacau ya, zaman tak kei contoh. Misalnya ki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok kan wong wakeh, Mesti nak onong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? Satu, satu su seloro ya. Enggak, enggak, sak Hamdan iki iki Hamdani hamdan ya? Hamdani ceblok di tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya harus pindah, pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ. Pindah tetap di situ. Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, eh, beban berat dosa barang yang mari abad itu. <laughs> Ikuan, saya ingin ini. Orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, orang tahu jadi wong alim, mana diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu dua menit, kalau kamu tidak pindah kamu menjadi lima menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Ya, mau cari orang lah ya. Serepet, sama matir Pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu. Sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti, ceblok. Tapi kalau ke pindah, itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok orang ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah orang ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar itu nginjek arif misalnya ngelihat gitu. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindai iku gak ikhlas. Kowe ya kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo, oke. Okay. milah pindah to Nak pertanyaannya seperti itu. Milah boten pindah. Lho debat Abu Hanifah bin Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama orang arah repot ngono, ngono kok mbok bakas. Bapak saking Petri Abu Hanifah Kau Kayak aku ini loh, kayak aku kayak sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok Sarap atau rodok Hanafi. <laughs> kayak aku, aku mulang kiai. Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang tora. Cara aku apik ora pertama. Mergo ini wong kiai kok diulang kan terus kayak manuk ketulup kan gak ngergani. Kiai Salim kecelok kiai ya kasih nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kan cama. Cama harga diri tuh masuk. terus dihormati wong dibeli ning ngarepe Gus terus kayak manuk ketulup kan bisa akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai mergo meruntuhkan harga diri <laughs> ya harkat dan martabat. Ya. Nek cara bahasa DPR marwah. <laughs> Tapi nak diulang kiai-kiai latihan ini, kalau bener bakas kiai liyo, kiai-kiai latihan ini. Bayangin ini kan latihan fair ini. Ibu, yo ya goblok tenan wong pancen. mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut gak fair nih. Ki milah nanti milah mulang tor. Nak mulang no kiai. kayak manuk ketulem kiai-kiai ini gitu, rakyat orang bekas bakas Eli. Tapi nak orang diulang, ya bodoh tenang. Kayak ini Nah itu selalu begitu. Mana misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu saya ngapik soft awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sakbah mun, sakbah sahal, sakbah turekan, sakbah arwani soft awal. Sing khutbah pas murite. Iku raka semper wis apik. Wong kula nate di kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah bangun, derek salat teng mriku. Lah saf awal. Bar loro yakin. <laughs> Wong khotib ana munggahe bareng. Mosok khotib amit bareng. <laughs> Ayo pusing. Bareng-bareng Mudik ini rodok dulur, rodok dulur bareng loro telung dino akhirnya sowan bangun. Ampun balik malah Kak. Nak Jumatan ampun tong teriku. Wong <laughs> dene rodok dulur. Semenjak peristiwa itu ini kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Teng terutama teng daerah sing wong ngerti nak kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gak hukum ini. Kesunatan soft-soft awal, kecuali wong alim, kesunatan gue guri. Kan ya itu sama wong akeh, fakih kok ngono fakih opo kan. Tapi kita nak gak ngono yo ya, sakake. Kowe bayangno misalnya Kang Ali khutbah terus yang makmum aku. Nang arep ono sofa wal ono. Lo nak sholat biasa kan gak ketok nak sholat. Khutbah kan ngandani bareng. Setika dani kiai itu. <laughs> Khutbah ngono ngandani ne barang. Dajal kowe misalnya sing makmume misalnya Mbah Mun, wong-wong alim-alim misalnya Mbah Arwani, Mbah Zaman akhir wakeh dunia rusak. <laughs> akeh zaman wong wis seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu kok. ngomong apa dadan? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Guri ya sama wong akeh hukum apa? Nah, jadi nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas menit. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wes wes semua bakas menit itu semua. Abu Hanifah sempurna. Senam otak itu sempurna. Mana Hanafi itu paling rileks wes wes. Jadi Imam Syafi'i itu jendos parah. Nah, cara lagi jemben ke Imam Syafi'i itu ribet tenan. Ribet. Ya betul ribet ya tak contoh no, Imam Syafi'i ini Ka'bah ya tak contoh no ngadeg. Kita ya kan kalau niki kan Ka'bah. Terus kula teng multazam wis bar niat tawaf. Rungokno awas kena keliru. <laughs> Apa menak salah tafsir kok tulis yo ya, oh, malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. <laughs> Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syarat syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i bi. Jailan al baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok gini kan iki Hajar Aswad kok gini. Wes tahu kaji kan? Wes urung tahu. Sembrono gitu. Tukang alis tahu kaji lagi. Tahun berapa? sepuluh semaju. Ya, Hajar Aswad, wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah itu. Pokoknya itu pintu Ka'bah to apa. Itu kaji. Ya semoga-moga kaji msah. Ora usah ya, ora apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari toa. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan toa. Posisi pas itu nggak sah, bukan nggak sah toafnya, dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai toa. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuh perang sendi. 60 cm yang kamu tidak kamu nuafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangil itu. Paham? Ya? ya tak terang dong ngadep ah, sama amatir amatir repot. ya kan ini kan? Kan tuafan ini. Ya kan? Karena aturan saya kan harus jailan al beta ya jadi harus gini terus. Suatu saat aku ilang utangku terus madu berani, <laughs> ya kan? Nah posisi seperti ini kan posisi yang untuk Tuhan itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi Maka untuk mesti itu kamu harus begini, seret begini lagi. Ibu mundur, bora kalau gini kan otomatis. ini <laughs> kan mesti mundur ya, normale wong bar ngene langsung rene kan. Nah itu masalah cara madhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tahan Hanafi. <laughs> Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Hanafi. Lepas inti kalau kefaham paham, nah iku <laughs> Enak Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al beta. Makanya mungkin kan diterang, aku yang ngalami ngono tuh ini toh ya, agak balik. Masa mau gampang jadi ulama? <laughs> Enak jadi uang bodoh, ketemu pangeran. dia kok tawafmu ngono? Oh, lah mboten nanti ngertus Ya semua <laughs> oh, mesti pangeran mbek bodoh, bodoh akeh maklume. <laughs> angel kandanannya angel. Seruet itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kue jenenge gak ngubungi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah aku ning dhuwur jenenge ngidek-ngidek. Urut. Kan kula nak tawaf ndelok wong-wong bar langsung melaku. Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering donga, ya Allah, umat Kanjeng Nabi ini macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Mumpun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung Berarti ada sisi di mana tawafnya dia nggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari jailan albeta. Tapi aku yakin, gue muka pangeran nyepuro. Wis nonton. Orang kok yakin rasa atau sah gak sih? Aku yakin pangeran nyepuro. Gue enak tuh kita. nggak anak kulo, kulo kan kecelok uang alim, luar ruwet. Cara pangeran takut, lah mu mau buat takut dia. <laughs> Nak gue kan enak, mau enak bagus Gusti? <laughs> Ojo ya raro. Apa meneh nak kajimu adol Tegal adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir ae iki kajine Srep. Lan kula niku kula sering dikandani Mbah Munis. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek e ndongakno. Kau nak memenuhi syarat dan rukun, gue seruat tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al beta an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kue nak kepin ikhtiar, iki sing urung-urung kaji, sing wis kaji, wis kadung ya wis. Wis rasa usah nyesal. Mau tak golek madhab. <laughs> nak ra ono tak golek golek no. Nak terpaksa ra tak rayono pangeran. wes. Pangeran apian wae no. Donga aku ramah nanti tak no Habib Tawali sing mandi. Kulon sering ketemu Habib-Habib alim tak jalu itu, tapi buatin kaki kulo. Bik anu mati Nabi, koyo bahaya jenengan ya anu. Mereka nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. orang tuntas piye? Wadang wong sange senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswah, dal kiswahe minyakan. Apa itu hukum yang nganggut dam seneng Ka'bah ora oleh. Kulo nanti nih Pak nak tuah men parak parek Ka'bah. Lus putih tawaf ora oleh parek Ka'bah piye malah. Ribet dong iya. Nyekel wangi aduh ribet. Ora oleh nyekel, wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo aduh. Ribet ribet ribet. Mun bahas karep-karepmu. ribet ribet. Di zaman kan eling kan aturan tuah apa? Jailan al baita an yasari. Orang itu menjadikan beti sisi kiri. Tapi biasanya ketika multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulai awas kan, aku tulis nih, aku terus coro Gus Bak niku rasa. cuma nih aku iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al-Baitan Yasari kan itu masalah. Masalah coro madhab. Tapi ini sawah coro Allah muka muka ramah masalah. Aja muni ramah masalah ngukumi Allah. muka muga gitu, donga. Apa mana nak pas dongeng ini ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan. Ditompo itu salah prosedur. <laughs> Orang ditompo dongo ini gon mustajab ya, jajal. <laughs> Ayo jajal. Cara kowe jadi malaikat ayo. <laughs> Ayo milih di. Ayo milih di. Ditompo itu nyalai prosedur, ditolak dek dek dongeng ini gon mustajab. Melandi ke jadi kemelanjutan. Kowe melandi oh, cara Jawa kabeh. Ya niki niki batu niki ngaji mau libur kan. Kula ape uslah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten jan adat kula, pokoke nek rejeb libur, mengke rejeb ruah poso kula libur, mengke sawal diumumno mengke ngentosi pengumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. <laughs> Mboten napa-napa maklar saya bahasa Arabnya e maklaru fuduli apa jadi bae ana mustari lah wong ra bae ra mustari fuduli wa ul fuduli la yasihu <laughs> be fuduli ora sah ya. tapi ada ngono kang biasa kan justru bagus kai timat be amalu bagus ben itimat ambek fadole Allah subhanahu wa taala ya rumah tenan jadi ngaji ku mbek wong alim Senajan wong alim ya manusia, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya itu baca Hanafi itu banyak sekali. Said Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi karena cara Abu Hanifah semuanya kurang apa-apa. Ini ya kecelok muter Ka'bah, mung sakmono Soalnya itu kayak gampang mas. Kok ribet tuh. Sementara orang ijak-ijak Bah menek-menek Sementara muter. Wes kayak gampang. Yes, pokoknya ngono. Aku ngaku pe Imam Syafi'i terus. Oh, Imam Syafi'i lo kayak naik niat cara madhab Syafi'i tak kayak itu. Udu bareng notain, yuk. Ya bareng no niate salat iku apa fardu ta ora niku jelas no jelasno aja sedurunge A mergo sedarane niat ku kudu sek muktaronan kudu sause A kudu bar sedurunge ra ya qasdul fardiyah kudu iso ta ora ke wong waswas safi kan gara-gara itu. Akhirnya sampai di soal wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lo nate ditakoki wong tasawuf ngono, ya rada kurang ajar wong iku. Ya. Barang tak terang nofke ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah, wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Kan Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kau neling ngomong. Lo nak kue eling sholat karena enggak gak, gak. cara mazhab Syafi'i di di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu itu kan baru Sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso atau lagi meraktek? Gak iso. Paling was-was ini wong itu. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana gue nanti di tegur tiang. Ini kisah nyata. Bapak. Kuwajo. Ono apa itu? Jogustur Presiden. Jadi di sini Ono aliran tertentu atau madzhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus. Mergo takoki. Bagaimana niat duhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri arf gak sah. Dicorek, diik. Niat ada di hati. Wareng <laughs> Gustur kuwasa. Ini jari wong iku tapi muga-muga bodho nih wong iku. Bareng Gustur kuwasa. Apa niat sholat duhur? Kono jawab niat ada di hati diik. Sing bener usolli fardhu. <laughs> Sing cerita itu kanca kula, pegawai pegawai kemenang. Gimana Pak Abah Agama kok jadi begini? Warga <laughs> sing ngetes iku mangkel tau dites gak lulus bisa. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat duhur? Jawab. Salib. Tapi kalau mereka jawab, eh, niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kue lah tak wong alim kabel. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wayusanu atalafuhu binia. Tapi nak niat tetep fil kalbi. Akhirnya Pak sing pegawai kemenang tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara Oh jenenge niat yo fil kalbi. Usolli jadi talafut binia. Tapi kita kan kita lagi melok goblok. Usole fadzuruni ataupun niat dhuhur aja ni ya ora. Niat itu tetep fil qalbi. Lah nglafadzno jenenge wa nut talaffuz binniyat. Berarti pas muni di iku niat wa talaffuz binniyat. Talaffuz binniyat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandani. tapi yang penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat duhur? Usolli fardu duhri dipeng. Yang benar niat ada <laughs> Suatu saat sing sitok puasa. Bagaimana sholat duhur? Niat ada di hati. Peng. Yang benar. sholli fardu. <laughs> ya Allah. Indonesia, Indonesia. <laughs> Ono ono. Ngono hukum rubah-rubah. Nah, terus ya ngono. Gimana hukumnya kunut? Jawab ya. Sunnah. Ana sitoke hukume piye? Ya karena sing kuasa sapa Repot. Pun kula tresno. Mun rasul ma'rifatu sababin nuzul. Uta iki bab nerangno ngerteni asbabin nuzul. Duwetel kok militer ya. perang perang menit tujuh. Gitu. Nah, cara gue jawabnya kan tolong puluh menit ini gak boh. tujuh Detail takik. Mereka urusan jam. Jajal takut hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli. Eh, hadihi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbab uti sebab wae ya sebab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi karena are sebab. Ana semaca nuzila kang tinturun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi karena are sebab. Pokoke kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Qur'an syukur-syukur maknani ku anut Qur'an, nggih. Maksudnya nak anut Qur'an ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Mergo Qur'an itu ada tiga istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr berarti anzala. Ada istilah tanzil, wabil haki anzalnahu wabil haki nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarad juga dipakai Allah, wabil haki nazal. Ya, wa, apa? Wa Qur'a seperti itu? Seperti itu wabil haki anzalnahu wabil haki nazal. Sebagian disebut no wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah tiga pakai istilah. Sulasi mujarad nazalah dipakai, anzalah dipakai, tanzil Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai aslinya itu sah. atau to wabil haqqi anzalna. Nah anzalna mas dari apa? Mas dari Inzal. Masuk master mau mikir, oh, cok. Tapi, tapi nak diomong no insal kan saru. Nah yang mulanya kayak coba pinter malam nuzulul Quran. Tak jadi ya sah malam tanzilul Quran. Tapi teki wong Jawa Mas. wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no mereka ya repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. kalau nu kadang yo ya mangkel wek kita fikih. Tapi mangkel ape? Sing ini mufti ku sebetulnya. Menuso kan. Jajal ke sekarang kali, kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira ini goblok darah Goblok. Padahal ku bener. Ya tuh nak ya yufti yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu allah yufti kum paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi pidato. Allah telah menfatwakan Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh, goblok mesti. Fatwa itu kanggo mu'i, kanggo ulama. Nah, Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, yufti kum fil kalalah." Coba afta yufti ifta. Nah aku akhirnya malah goblok ya daripada resiko. Kalau dari nanti muni, Allah memberi fatwa begini, orang tahu. Padahal aku ngerti, asli ini ngunik oleh. Jadi eh, daripada darah ini goblok. <laughs> Nah goblok tenan rapopo Kang. Kan wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya nah ini kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wana zala qauluhu taala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu taala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus mufasir sing dadi geger. Muga mufasir iku dhe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahit mahfud ila samaid dunya. Nak tanzil iku cicilan songko samaid dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadi. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Jadi sakjane iku ya bener itu malam tanzilul Quran. Mereka Optowo kemungkinan bener malam malam inzalul Quran. Mergo kok Loh Mahfud ila samaid. Ya, tapi daripada salah faham, ya apa? Ya sinuzulul Quran. mulai kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana ke kesodok sini, milih tengah-tengah apa malam. Sajane lugat resminya ya tiga tadi napa? Anzala nazala nazala. Yo nak tanzil yo karuan kathah misalnya sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu la tanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu la tanzilu. Sak gak sing wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin. Ya kan wa innahu la tanzilu. Ya ning waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah, mulane dawe Mbah Mun kula eling. Dawe Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora roh. Iku nyekel mushaf, iku ra usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran laya masuhu ilal mutoharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Gitu. Mereka sing ahli istihate ya maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya itu cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawe bangun, nak ulama-ulama tahke kayak saya tapi Bakar Sato, saya jadi Tahlan. Cara berpikir orang ngono. Layamasuhu ilal mutoharun. Itu pancen Quran sing Allah mahfud. Itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita, sudah di kita itu rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Lauh itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing ning Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu Ilal mutoharu. Tapi kenapa kita wudhu Mergo yang mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di lomahfud? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfud saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfud, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak be nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mir alami. alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terus aneh apa? Afa bihadal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa ndak? Sudah terus ayat apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Loh Di kita, karena Quran yang di Loh tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi aku kira, engko oh, nang kowe didalili uang langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Loh Ya Quran sing di Lomahfud Mahfud itu istilah fi kitabim Mulane kayak kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ya ora alim ora kedingin, gedingi, tapi jadi nut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, di nut. Nah sing ora alim ya ya cukup disenengi tapi rasa di nut. Bloyer nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi rasa sabuk gedingi, gedhe wong mukmin kudu dosa. Tapi dukung wong bodoh fatwa ya repot. Eleng-eleng ya. Jadi Quran sing dilomah mahfud istilah apa fi bim? maknun yang dalam kitab sing dilindungi lha iku status la ya masuhu illal mutahharu niku sing dalam mahfud terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin karena sudah ditanzil paham ya Nah karena yang di loh mahfud ada aturan laya masuhu ilal mutoharun Maka yang di bumi pun ada aturan laya masuhu ilal mutoharun Meskipun mutoharun yang di ayat itu misalnya para malaikat Faham dong ya? Jadi itu setengah-tengah. Yo itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Soalnya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu, hukum ngerti Jadi ya. istilah apa? Tanzil anzala, ora Mas dimasterno. Ya anzala nazala nazala. Berarti kita mau coba. Apa? Gua mana zalal Qur'anu zilal Qur'anu. Gua mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kau dine takoy wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Suma alam mongko ngono ngerti ya, sira ana nuzulal Qur'ani sak temne turune Qur'an wa ala kisme atase rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akibat akiaten ing dalam sausi kejadian tertentu au soalen utawa pertanyaan tertentu. Waktu tata balan teman-teman neliti soal ulama-ulama al-kisma yang bagian athania ingkang kaping bindu. Wason nafulan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban yang berapa kitab maksud sultan kang khusus. Bayanu kang jelas no sapa ulama fi yang dalam kutub Jelas no al ayat yang berapa ayat alat kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa berbeda sebab ini sebab. Wabayanu lan lan jelas no sapa ulama dalika kasabab ing eh, mengkono-mengkono sebab. itu lan padha istiad sapa ulama fi fi bayani istiad dan kelan istiad balikon kang nemen wa asharu muallafin utawi terkenal terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu atau kitab sing dikarang fi hadal ing dalam ikhlas tema iku luba bunukul fi asbabin nuzul maknane luba bunukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil hafid asyuti kedua imam jalaluddin apa asyuti cek berapa menit kiai yang diatur dul dul dusor tok Piro? Jam 16 menit. Suwi to. Moh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur, wong nganggur. Pas ya, pas Itu tuh gale kayak santri emsak. Emsak kurang 4 menit. Buareng rokok kurang 1 menit. Woi, cek oleh. Buareng wis diumumno. Sudwit imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak ambek subuh. Aku zaman ngaji falak itu ikhtiyat pirang menit? 5 menit. Berarti jek ana Aduh mata nerung. Ngono iku repot ngadepi santri diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dibarno dlodro. Nah sing khusuk karuan jam telu wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiar itu oh, leh. Ya, jadi misalnya imsak jam 4, duit-duit jam 4 itu hakikate imsak jam berapa? 4 4 menit. 4 4 menit. Bareng 4 4 menit melebu subuh wis melebu asline. Di ikhtiatno ben mesti melebu, tambahi 4 menit. Itu ya terserah lah ikhtiar. Yo. Ora kok 10 menit wis subuh dul-dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan papat papat empat. nak mbok gawe ihtiyate patang menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti empat koma empat wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhirnya benas sufi wal imsak ono ikhtiat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone wali iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuat baru Allah Akbar Allah Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi itu. Nah duit-duit aja Rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak cara kula fatwa kula lah nak misale wis tengan ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti apa-apa standar Indonesia mesti ono waktu nopo ikhtiar. Tapi masalah e, iso wae sing nuwit nuit iku wis terlambat. Dong ya. Baru didelok, loh wis subuh, duit Tuwite <laughs> duit imsak padahal wektune wektu Lan itu orang pulang, nak ngombe gue gak keselak lereng. Tapi nak ngombe iku ngombe faktor keselak terus no, mereka darurat. Ini fatwaku ya, wes setuju ya kena orang kurang ajar. Kadang wong tua orang nurut. Nak kue ngombe ngombe keselak, itu darurat. Paham ya? Permangan gedang goreng, gedang gorengnya watas. Sing goreng ngombe ngamuk misalnya. Pak keselak, kue ngombe ono duit-duit. Imsak, itu terus no ngombemu. Anggap aja ono waktu no ikhtiar. Ikhtiar campur darurat ya, segi kombinasi ya Pak. Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiari, ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue sebar ngombe rong gelas, cuma sangking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Tapi aku nak duit duit ini mereka iso wae, sing ngebel itu wes telah. Dong ya, itu setengah-tengah itu wes ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiar ya itu kombinasi. Karena kadang wong poso itu pancen medit tenan. Maksudnya medit ini. Wis bar ngombe sak gelas, kok ijo ono waktu? iku eman agak nyelesekno pakanane itu. Apa? Ngono kadang ya kiai, tapi jenenge menuso. Nah, jajal ke wis kiai lah, wis kang ali ya wis kiai. Urung imsak karek sak menit, terus ana gedang goreng sitok <laughs> misalnya. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. <laughs> dari. kok kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. tuh Tua telele akhirnya kesel gitu. waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti mami takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat tak, bar takbir blu ijek metu. mergo ambek mlayu. Terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Sungane muga-muga disupura pangeran. Delok dunia aku seruwet. Ya sana mau donga. biar neng waco Ya dadi ikhtiar iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiar itu orang kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh ku ora. Imsak entuk patang menit. Gue memastikan subuh mlebu tenan. Patang menit ora kok menit wae imsak kabeh ora. Tapi wong-wong milih Wolong menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku radeng nak Serepet. Ono mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing keliru ya kowe ora aku. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzuli. Utai iki bab nerangno sabab sababin nuzul. Wa fi amal dan ikut tetap ing dalam iku amal itu utai bira-bira faedah jalilatun kang agung. Minha wis tengah sanging fawaid ma'rifatu wajhil hikmati utai ngerteni wajah hikmah al baisati kang dorong dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatnane hukum. Jadi wajah hikmah songko ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin Kayak gini lah misalnya asbab nuzuli robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta duni, dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja ke dunia njaluk dunia. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita muk bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni, ya ke dunia akhirat tok rasa bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunia itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh robana atina fid asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian famanasi mayakul robana atina fid terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau jaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau jaluk dunya. Iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak jaluk yo menisan yo dunya yo akhirat. Lho saking apikane pengiran, Mesti nak cara pengiran gak api ning mustajab jaluk akhirat to, ning dunya kere rapopo, apa-apa. Cara kowe kere jira apa-apa, kere ya lara tenang ngawur. Ya tapi pengiran api aneh ngono, ketika ono wong jaluk donya tok malah dikandani. Lha opo ke njuk tok? Wong ning tempat mus muni wae robana atina fid dunya Nah, wafil akhirati asana terus wakina ada benar. Lu kan enak kan? Akhirnya ya, ini tajam yang ya, menisan nak dungo ya jaluk dunyo ya jaluk akhir Yo ya, rasa mlebu rokok nek iso langsung wakina ada benar. Jadi lah akhirnya kita kan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi dungo jaluk dunyo. Terus sampai Allah delingno. laopo Mesti lha opo cek cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat apa terbatas dunia itu maknanya sangat mbok donga menisan robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati gitu. Mane bener bahasa Masari nak ini donga sapu jagat. Mane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh sing ini kesel. Isi kuai robana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, ya, sembun alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Siku aman. Tapi kan wong kuatir darani goblok kan. Mesti dungane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang dungo suwi. Andalan sebagai Robbana atina fitunya hasana hasanah wa fil akhirati hasanah Bagi qina benar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Robbana atina fid hasana hasanah itu orang kok ngeritik jaluk Fitunya hasana, hasanah tapi dikritik wong wis neng tempat mustajab kok jaluk eh hal yang ter batas. Kon jaluk menisan niku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo ya hasanah. Terus nak iso ya wakina napa? Ada benar. Tapi kita era yakin kena wakina ada benar. Kita itu kowe lah dhe yakin Mas. Kudu koyoke kudu ceblok sik. Yo ya aja ngono pangeran ku maha rahmat iso selamat enak wae. Ya tetep diwaca wakina. Ya dijiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak donga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga ono pertanyaan mau ke liwat di mbok boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga Oke gak liwat neraka blas doh gak roh ya. mergo terbang lah kenalan mbek kowe kan repot lho kok ning swarga ning ndi wingi ora ono oh, ora ning neraka jadi <laughs> ono wali ketemu wong biasa sing biasa itu ning neraka suwi nah, kok lagi liwat di Ya ora roh, pokoke ngerti-ngerti surga kalbar kil khotib, sret terus ke surga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mesti nek sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nak gak iso balik. Gak iso repot bos. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwa tenan. Biasanya orang santri-santri, hati nak fit dunia hasanah tenanan. Kok bayang di duit di mobil di bojo ayu. Bareng wakil nah ada benar wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen rokok loro lho. Lho kita eling nomo pengurung, loro nen rokok. loro <laughs> ngawur. Ya. Ora enak. Ya, ya wong diceblok non rokok tak dudono. Ya. Iku cebloke ning ngisor ngenteni puluh tahun. Saking jerone rokok itu nak watu diceblokno, iku tok ngisor ngenteni. Sebab so, bayangno. Bayang notok coba jajal, mesti ku iso bayang main menek. Nah seblok kan, ruwet ruwet, rasa rasa melebu. Pokoknya dungo wakina, bulan balen ini, pas mangan ya. Barik lana fima rusak tanah, wakina. Muka pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah Kaya apa apike Kanjeng Nabi, wong barang potensi salah, sak obate, sak solusinya di diwarai. Yaiku apa barik lana fi marzaqtana wakin jadi pak makanan kita kan potensi tidak berkah mungkin sebagian dari riba dari subhat misalnya kira riba nyuwun sewu kadang sing ngekeki kue riba sing ngekeki kira riba dur-duran riba kan kita tidak pernah tahu kadung campur kayak ngajimu ini loh gue ilmu penghindari masalah sing roh ya sopo apa hiburan wisata religi waduh saiki kiai kaya kula niku korban kula sering ditamu rong bis telung bis digedingi wong niat sowan kiai ora digedingi jebule melok paket wisata terus piye gitu cara kowe dadi kiai terus ya wis ben ngono wa min halan ku setengah sangking fawaid wa minha ay eh, wa min fa, wa minha eh, ay min sing jalilah annahu anna sabab nuzul iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an dalam ma'ani ma'anil Qur'an. Mun ngono adan riyen terus. diramu lancar kalau tidak bisa jadi semarang kesan kemarin Nanti mampir, ini nanti jaga dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim wa minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tarikon iku dalan kawiyan kan kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an sate ngerteni bisa babi kelawan sebab iku yurisu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ngerti bil musabbabi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak recep berikutnya nu libur nggih. Kula kalau libur ngaji teng mriki, tapi tetap ngaji teng omah sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya Recep niku khole bapak, terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku pun ngaos teng pondok mun. kula suwun ampun gampang nyimpulno dawe Allah, dawe Rasul termasuk dawe ulama. Karena ilmu itu jelimet, apa? Jadi yang menurut menurut ulama itu sifatu matkhin, kadang cara wong awam diarani sifatu napa zammin kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif mereka ya mereka tidak zina tidak pacaran tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat nah Imam Syafi'i ngendikan apa al ummu madrasatul ula madrasah pertama itu ibu Waduh, wong dhisik muni kedonyan niku apik, mergo maknane napa? tinggu alat berju. Saiki dunia wis ubah, dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mereka kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Ya? Kadang kegawa zaman. Ngomong ala cah milenial jadi gitu. Ya yo iya, maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi ya mau koyo Mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum atibu wanis. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa posisi Posi. Terus wa qurratu aini fi salat, tuh nak salat. Saiki gak waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanak-tanak itu krungu adzan Waduh lagi turu kok wis badingno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi anggur kurungu adzan arikhna ya bilal ayo cepet nang adzan bilal. Aku kepengen istirahat. Jadi sholat itu dianggap istirahat. Jadi kanjeng Nabi nak banyak masalah melebu metu melebu metu. Maksudnya ra mikir utang, mikir umat ya ra mikir. Lha iku angger bali alis notok tok tok tok tok as ya Rasulullah. Nabi sok nang itu. Arikhna ya bilal, arif ngeke istirahat siro, nak kita ya bilal. Jadi sholat itu dianggap istirahat. Sok nang nabi solat kon ngono ta ya ora ngara iso ngono ya pantese ora ngono ora nabi <laughs> salah satu jerok-jerok al-fatihah